வேண்டும் peribadahan mereka. tidak Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. mereka pula ibadah kepada batu-batu dan pohon-pohon. Wa minhum man ya'budu syamsa wal qamar. Bahkan di antara mereka juga ada yang beribadah kepada matahari dan bulan. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jami'an wa lam yufarriq bainahum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka semuanya tanpa membedakan di antara mereka. Nah, ini kaidah yang akan kita bahas sekarang. Yaitu kaidah yang ketiga yang ada pada kitab ini. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada manusia-manusia dari kalangan orang musyrikin. Nah, dan kesyirikan mereka berbeda-beda. Ada yang kesedikannya menyembah malaikat. Ada juga yang kesedikannya menyembah matahari dan bulan. Bahkan ada juga yang menyembah patung-patung, batu-batu dan pohon-pohon. Ada juga yang menyembah kepada para wali dan orang-orang soleh. Nah, Syekh Saleh Al-Fauzan rahimahullah hafizahullah taala menyebutkan wa hada min qabhi syirki anna ashabahu la yajtami'una ala syai'in wahidin ini diantara kejelekan kesyirikan sesungguhnya para pelaku kesyirikan tidak bersatu dalam satu kesyirikan akan tapi mereka berbeda-beda kesyirikannya ada yang menyembah patung, ada yang menyembah batu-batu, matahari, bulan, menyembah malaikat, para ambia, orang-orang soleh. Berbeda-beda keadaan mereka. Bikhilafil muwahidin fa inna ma'budahum wahidun. Berbeda dengan orang-orang yang bertauhid. Sesungguhnya peribadahan mereka satu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan dalam ayatnya, "Arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar?" Apakah tuhan-tuhan mereka yang berbeda lebih baik ataukah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, yang Maha Tunggal dan Maha Perkasa? Tentu jawabannya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tunggal, yang Maha Perkasa, lebih baik daripada ilah-ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan di antara kebatilan-kebatilan yang dibawakan orang-orang musyrik anna ahlahu mutafarriquna fi ibadatihim la yajma'uhum dhabit Sesungguhnya orang-orang musyrik berbeda-beda dalam peribadahan mereka dan tidak ada suatu kaidah, suatu patokan yang menyatukan mereka. Nah, li'annahum la yasiruna ala asli. Dikarenakan mereka tidak berjalan di atas pokok, di atas suatu asal. Wa inna ma yasiruna ala ahwaihim wa da'ayatin al-mudillin. Akan tapi mereka berjalan di atas hawa nafsu mereka dan juga pengakuan-pengakuan sesat. Pada suruh tafarroqutuhim. Pada suruh tafarroqutuhum. Sehingga banyaklah persisian mereka. Nah, ini keadaan orang-orang musyrik. Tidak ada suatu pokok, suatu asal yang menyatukan mereka. Sehingga mereka berjalan menurut hawa nafsu mereka. Dan juga menurut seruan-seruan kesesatan. Sehingga banyaklah perpecahan yang ada pada mereka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala banyak dalam ayat-ayatnya menasihatkan, menegaskan kepada kaum muslimin ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم janganlah kalian seperti orang-orang musyrik di mana mereka adalah orang-orang yang memecah belah agama mereka. Nah, akan tapi al-muwahid orang yang bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala mereka bersatu di atas ilah yang satu, ilah yang hak yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerangi mereka. Memerangi orang-orang musyrik dan tidak membedakan di antara mereka. Yang beribadah kepada berhala diperangi oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Begitu juga yang beribadah kepada api, majusi, beribadah kepada orang-orang soleh, Diperangi pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak membedakan di antara mereka. Nah, yang jelas orang-orang musyrik kesyirikan diperangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memerangi al-wataniyin yang beribadah kepada berhala. Begitu juga Rasulullah SAW memerangi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang Majusi. Rasulullah SAW memerangi semua orang-orang musyrik. Nah, sampai yang beribadah kepada malaikat pun diperangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang menyembah kepada para wali, orang-orang soleh diperangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak membedakan di antara mereka. Nah, di mana ini merupakan bantahan kepada orang yang mengatakan yang beribadah kepada patung tidak seperti orang yang beribadah kepada orang-orang soleh dan juga kepada malaikat. Nah, ini subhat. Subhat dari kalangan kuburiyun. Orang-orang yang suka beribadah kepada kuburan. Mendekatkan diri kepada kuburan. Mereka mengatakan yang beribadah kepada berhala-berhala keadaannya berbeda dengan yang beribadah kepada orang soleh atau kepada malaikat. Nah, mereka mengatakan dikarenakan mereka yang beribadah kepada berhala, mereka beribadah kepada ahjar, batu-batu dan juga pohon-pohon. Mereka beribadah kepada benda-benda yang mati. Adapun yang beribadah kepada orang yang soleh, atau beribadah kepada seorang wali daripada wali-wali Allah, mereka tidak seperti orang yang beribadah kepada berhala-berhala. Nah, kelihatannya indah. Ini syubhat. Di mana mereka menginginkan dengan ucapan ini bahwasanya orang yang beribadah kepada kuburan sekarang keadaannya dan hukumnya berbeda dengan orang yang beribadah kepada berhala-berhala. Nah, mereka ingin menyatakan bahwasanya yang beribadah kepada orang soleh yang telah meninggal ataupun yang masih hidup, mereka tidak kafir. Dan ini bukan kesyirikan kata mereka. Dan tidak boleh untuk memeranginya. Nah, ini subhat yang dilontarkan oleh kuburiyun atau orang-orang yang beribadah kepada orang-orang soleh atau kepada para nabi, para wali atau para malaikat. Mereka menyatakan kesedihan itu kalau beribadah kepada berhala-berhala. Nah, kalau beribadah kepada patung, kalau beribadah kepada wali, beribadah kepada para nabi, orang-orang soleh, ini bukan kesedihan kita mereka. Nah, jadi perbuatan kami bukan kesedihan. Perbuatan kami bukan kekafiran. Dan tidak boleh kalian memerangi kami. Nah, alasannya mereka ada orang soleh, dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita pun mencari kedekatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui mereka. Kan indah kelihatannya. Padahal ini subhat, kesamaran. Nah, yang dibantah dengan pembahasan kita ini. Di mana Rasulullah SAW memerangi bentuk-bentuk kesyirikan semuanya. Baik yang beribadah kepada batu-batu berhala diperangi oleh Rasulullah SAW, atau yang beribadah kepada orang-orang soleh seperti halnya orang Yahudi beribadah kepada Uzair mengatakan ibnu Allah anak Allah Subhanahu wa taala. Diperangi pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang beribadah kepada Nabi sekalipun seperti halnya orang-orang Nasrani beribadah kepada Nabi Isa alaihissalam diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak membedakan satu dengan yang lainnya. Semuanya sama, semuanya bentuk kesyirikan. Nah, ini jawabannya. Maka mereka lah orang-orang musyrik telah halal darahnya dan juga harta-harta mereka. Mereka berhak untuk diperangi. Nah, dan sekali lagi Rasulullah SAW tidak membedakan bentuk kesedikan apa. Yang jelas termasuk kesedikan maka diperangi oleh Rasulullah SAW. Sehingga ucapan Kuburiun tadi yang mengatakan beribadah kepada orang soleh bukan termasuk kesyirikan. Ini pernyataan yang batil. Nah, bahkan beribadah kepada orang soleh termasuk kesyirikan. Bahkan kesyirikan yang banyak merajalela di tengah-tengah umat. Tertipu dengan da'i-da'i yang dolar. Da'i-da'i yang sat yang menyeru kepada pintu jahannam. Oke. Dikarenakan makna daripada kesyirikan adalah ibadatu ghairillah kainan man kana. Beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun keadaannya. Ini kesyirikan. Siapapun yang dia ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala ini adalah kesyirikan. Allah menyatakan dalam ayatnya wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah berbuat kesyirikan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan janganlah berbuat kesyirikan sedikit pun dengan kata nakiroh dan bahasa Arab sayyan in nakirah dan dalam faidah kata nakiroh kalau pemaparannya larangan wala tusriku janganlah kalian beribadah janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun ini menunjukkan semua umum mencakup segala sesuatu tidak boleh dipersekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala nah baik itu malaikat para rasul orang-orang soleh, para wali, batu atau pohon-pohonan. Tidak boleh. Lafaznya umum. Wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'a. Ini dalilnya. Dalam surah An-Nisa ayat 36. Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Nah, Baik itu para malaikat, para rasul, para wali, para ambia, atau ahjar batu-batu atau pepohonan. Lafaznya umum. Dikarenakan ibadah hanya hak mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diselewengkan bagi selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak kepada malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak juga kepada para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wadalil kau ta'ala dan dalilnya yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW memerangi mereka semuanya tanpa membedakan bentuk keserikan satu sama yang lainnya di antara mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 193. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna dinu lillah. Perangilah mereka, orang-orang musyrik. Sampai tidak ada fitnah. Dan agama ini hanya milik Allah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau katakan wa qatiluhum, perangilah mereka. Hum di sini kembali kepada orang-orang musyrik Perangilah orang-orang musyrik. Di mana Allah Subhanahu wa taala tidak membedakan bentuk kesyirikan apa yang diperangi. Nah, tidak membedakan keadaan orang-orang musyrik tersebut. Akan tapi umum dapatnya. Perangilah mereka tanpa dibedakan ibadah-ibadah yang mereka ibadahi. Baik itu ibadah kepada malaikat, para nabi, orang-orang soleh, para wali, batu, atau pohon-pohonan. Dia dibedakan. Yang jelas Allah perintahkan supaya memerangi kesedihan orang-orang musyrik. Nah, ini menunjukkan bahwasanya memerangi tersebut umum kepada semua orang-orang musyrik. Tidak dikecualikan sedikit pun, seorang pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi dapatnya umum. Wa qatiluhum, perangilah mereka. Tidak ada pengecualian dalam ayat ini. Nah, tidak dikecualikan orang yang beribadah kepada para wali. Akan tapi umum lafaznya. Semuanya diperangi. Hatta la takuna fitnah. Sampai tidak ada fitnah. Di mana makna fitnah adalah kesyirikan. Sampai tidak ada kesyirikan. Perangi orang-orang musyrik semuanya sampai tidak ada kesedihan lagi. Nah, ini menunjukkan umum juga. Umum terhadap segala bentuk kesedihan. Baik sidik kepada para wali, orang soleh, batu atau pepohonan, matahari dan bulan. Nah, sehingga ayat ini ayat yang umum dan Allah Subhanahu wa taala tidak membedakan antara orang-orang musyrik baik yang beribadah kepada makhluk yang hidup ataupun yang beribadah kepada benda-benda mati. Nah, waqatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna din lillah. Ini bantahan sekali lagi kepada kuburiyun yang mengatakan yang syirik itu kalau beribadah kepada patung-patung kata mereka. Kalau beribadah kepada para wali bukan kesyirikan. Ini subhat yang ada pada mereka. Maka kita bantah. Beribadah kepada patung ini kesyirikan. Begitu juga beribadah kepada para wali ini kesyirikan. Apa dalilnya? Tadi dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 193. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangilah mereka sampai tidak ada fitnah. Allah perintahkan supaya supaya memerangi orang-orang musyrik tanpa dibedakan apa peribadahannya. Nah, yang jelas kesyirikan diperangi. Dia dibedakan bagaimana peribadahan. Tidak dikecualikan satu orang pun di antara golongan orang-orang musyrik. Nah, bahkan Allah sampai mengatakan hatta la takuna fitnah sampai tidak ada kesyirikan. Ini juga lafaznya umum. Kemudian dari yang lainnya surah An-Nisa ayat 36 yang kita bacakan tadi. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah berbuat kesyirikan dengan sesuatu apapun pada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan jangan buat kesyirikan dengan sesuatu apapun, lapasnya umum. Bentuk kesyirikan apa saja tidak boleh. Nah, sehingga perbuatan kamu menyembah kepada orang-orang soleh, para wali. Tiap hari pergi ke kuburan, meminta-minta, berdoa kepada kuburan. Bertawasul kepada kuburan. Ini adalah kesirikan. Rasulullah memerangi mereka semuanya tanpa membeda-bedakan. Nah, ini subhat yang baik terjumpai. Tatkala mengingatkan, jangan beribadah kepada ini, Jangan beribadah kepada para wali. Oh tidak. ini bukan kesedihan dengan mereka. Nah, kami hanya meminta syafaat kepada mereka. Supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita nyatakan tadi, ini ada kesyirikan. Ini dalilnya. Dan ini yang dilakukan, dilakukan Rasulullah SAW memerangi mereka semuanya. Nah, wa yakuna dinu dan agama maksud dia di sini adalah ibadah dan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kulluha semuanya lillah untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu pun, kesyirikan pun di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun keadaannya, tidak boleh beribadah dalam keadaan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Qala rahimallahu taala wa dalil syamsi wal qamar. Dan dalil yang menunjukkan bahwasanya mereka beribadah kepada matahari dan bulan. Qalu ta'ala firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fusilat ayat 37. Wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar La tasjudu lisyamsi wa la lil qamar. Di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adanya malam dan siang. Ini tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan malam yang gelap. Kemudian cuacanya dingin. Nah, kemudian ketika malam muncul bintang-bintang. Muncul bulan. Kadang muncul suara hewan-hewan dan lain sebagainya. Ini tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan juga siang. Ini juga tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Siang yang terang benderang. Yang keadaannya panas. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala munculkan matahari di siang hari. Nah, kita lihat pergantian siang dan malam. Yang asalnya gelap menjadi terang. Ini menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang hamba pun yang bisa merubah siang menjadi gelap misalnya, malam menjadi terang. Tidak ada seorang hamba pun yang bisa merubahnya. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wasyamsu wal qamar. Dan juga di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala matahari dan bulan. Matahari yang memancarkan sinarnya. Nah, yang kita merasakan bagaimana panasnya matahari yang berjalan dari arah timur menuju barat. Terus setiap hari semacam itu. Berjalan dari arah timur menuju barat. Nah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampai di arah barat, tunduk tersungkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah perintahkan lagi supaya terbit dari arah timur. Nah, terus sampai hari kiamat baru Allah perintahkan supaya terbit dari arah barat dari hari kiamat. Nah, ini tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya terjadi gerhana misalnya, ini juga tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah mudah untuk menghilangkan dan memunculkan. Tidak ada seorang hamba pun yang mampu untuk melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Matahari yang biasa muncul, Allah mudah untuk menghilangkannya kembali. Nah, sehingga sebenarnya kalau seandainya makhluk ini memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tentunya bertambah yakin, bertambah sadar dan bertambah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik ayat kauniyah yang ada di alam raya ini atau ayat syariyah ayat-ayat syariyah yang ada dalam Al-Qur'an. Bertambah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala Begitupun Al-Qamar bulan yang berikan cahaya muncul di malam hari apalagi ketika bulan purnama sempurna bulatannya melihatnya indah ini tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan ini pun mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memunculkannya dan menghilangkannya maka tatkala terjadi gerhana, Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan Inna samsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan ini kedua-duanya adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, La yankhasifani li mauti ahadi. Tidak terjadi gerhana disebabkan kematian seorang. Akan tapi ini tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Liyuhawif Allah ibadah. Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti hambanya. Sebagai peringatan kepada hambanya. Nah, peringatan supaya mereka bertambah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Allah lah yang Maha berkuasa kepada alam raya ini. Mengadakan, mentiadakan, memunculkan dan mematikan, menghidupkan mematikan. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mampu kepada semuanya. Nah, kemudian Allah sebutkan la tasjudu lisyamsi wa la lil qamari. Janganlah kalian beribadah kepada matahari dan bulan. Jangan sujud kepada matahari dan bulan. Dikarenakan matahari dan bulan merupakan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah makhluk. Diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan beribadah kepada makhluk yang kurang keadaannya. Akan tapi beribadahlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan itu semuanya. Nah, maka ayat ini menunjukkan bahwa di sana ada orang yang beribadah kepada matahari dan bulan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala melarang dalam ayat ini, la tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Janganlah kalian beribadah kepada matahari dan bulan. Ada. Bahkan sampai sekarang pun ada di antara manusia yang beribadah kepada matahari dan bulan. Nah, tatkala matahari terbit mereka sujud kepada matahari. Tatkala terbenam mereka sujud kepada matahari. Tatkala bulan muncul mereka sujud kepada bulan. Masih ada di antara manusia yang beribadah semacam itu. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sholat ketika terbit matahari dan melarang ketika terbenam matahari. Di mana Rasulullah SAW sadar di dariah menutup pintu-pintu celah-celah yang bisa mengantarkan kepada kesedihan. Nah, dikarenakan ada yang beribadah sujud kepada matahari tatkala terbit matahari. Begitu juga sujud kepada matahari tatkala terbenamnya sehingga Rasulullah SAW melarang kita, melarang umatnya, sholat ketika terbit matahari atau sholat ketika terbenam matahari. Walaupun sholatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala, sholatnya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, akan tapi dikhawatirkan, dikhawatirkan sebagai wasilah perantara menuju kesyirikan. Nah, dan juga dikhawatirkan menyerupai perbuatan orang-orang musyrik yang beribadah kepada matahari, maka Rasulullah SAW melarang sholat ketika terbit matahari atau terbenam matahari. Nah, dikarenakan khawatir menyerupai kaum yang beribadah semacam itu. Nah, dan Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa saja yang menyerupai satu kaum, maka bagian dari kaum tersebut. Baik. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya di antara mereka ada yang beribadah kepada matahari dan bulan dan juga Syekh Muhammad bin Wahab menyebutkan dalil yang lainnya yang menyebutkan bahwasanya mereka beribadah juga kepada malaikat ada juga yang beribadah kepada para ambia, para nabi. Ada juga yang beribadah kepada orang-orang soleh. Yang intinya, Rasulullah SAW tidak membeda-bedakan mereka. Mereka semuanya adalah orang-orang musyrik. Dan Rasulullah SAW pun memerangi mereka semuanya. Tidak dibedakan. Rasulullah tidak hanya memerangi yang beribadah kepada matahari bulan saja. Rasulullah tidak hanya memerangi orang yang menyembah berhala-berhala saja. Akan tetapi di samping itu Rasulullah pun memerangi orang-orang yang beribadah kepada para ambia seperti orang Nasrani dan juga Rasulullah memerangi orang-orang yang beribadah kepada orang-orang soleh seperti orang Yahudi beribadah kepada Uzair di mana Uzair sebagian ulama mengatakan nabi sebagian mengatakan orang soleh nah yang jelas, para nabi pun dari kalangan para orang soleh. Nah, Rasulullah perangi semuanya. Perangi orang yang beribadah kepada para nabi ataupun kepada orang-orang soleh. Insya Allah kita bahas lebih lanjutnya pada kesempatan yang akan datang. Kalau ada pertanyaan, follow. Bisa di kertas. Bismillah Ustaz, bagaimana caranya saya sebagai mahasiswa untuk dapat memahami agama ini dengan benar? Di mana pendidikan agama di kampus sangat minim, terutama masalah akidah. Nah, caranya di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan padanya maka dipakihkan dipahamkan dalam agama ini nah jadi paham terhadap agama ini merupakan kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Dan tentu kita diperintahkan untuk menempuh sebab-sebab. Dan sebab yang paling utama adalah tolabul ilmi, menuntut ilmu. Maksudnya al ilmu syar'i, ilmu syariat, ilmu din, Dengan kitab wa sunnah ala fahmi sahihah dengan pemahaman yang benar. Nah, dengan menuntut ilmu, dengan berangkat menyempatkan diri ke majelis ta'lim, ke majelis-majelis ta'lim. Nah, yang ada di kampusnya. Majelis ta'lim yang jelas sumbernya. Bukan setiap majelis taklim yang tidak jelas sumbernya. Akan majelis taklim yang jelas sumbernya. Nah, mengambil dalil-dalil daripada Allah dan juga sunnah Rasulullah saw. Dan juga kalau ada kesempatan berangkat pergi ke ma'had misalnya alhamdulillah sudah dekat ma'had. Nah, belajar di sana belajar bahasa Arab misalnya atau belajar ilmu-ilmu agama yang lain. Nah, ada waktu libur, sempatkan ke Mahat. Nah, walaupun nginep di sana belajar, menikmati bagaimana nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaan menjadi seorang penuntut ilmu. Nah, Walaupun mungkin sebagai kurang, makanan kurang, tidur kurang, dan sebagainya. Tapi nikmat kalau kita rasakan. Sebagaimana perjuangan para ulama, rahimahullah ta'ala, ajma'i. Nah, tidak menuntut ilmu. Sampai kelaparan kadang-kadang. Sampai kecapean, kepayahan, dan sebagainya. Dan ini bahkan merupakan jalan yang dimudahkan. Mempermudah kita menuju jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Ingat tadi. Supaya bisa memahami agama ini dengan benar. Jadi Dengan berangkat dari sudah ilmi. Kaji. Jangan sampai sudah seminggu sekali. Males lagi taklim. Nah. Harus seminggu dua kali. Males taklimnya. Manfaatkan. Ikhwah ya. billah barakallahu fikum. Ini nikmat alimah. Nikmat yang besar. Dikatakan saudara-saudara kita, mereka satu minggu gak ada ta'lim. Nah, bahkan taklimnya mungkin sebulan sekali. Itu pun harus mengeluarkan uang. Memanggil asatid usatid dari jauh. Dikarenakan di sana nggak ada yang mengajarinya. Mengeluarkan uang untuk transportasinya, untuk itu dan ini lain sebagainya. Nah, adapun kita alhamdulillah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada majelis ilmu bahkan di sini sepekan dua kali manfaatkan. Jangan sampai malas-malas. Dan juga kita nggak mengeluarkan uang. Tinggal duduk di majelis, bawa catatan, bawa buku, bawa pulpen, menulis faedah-faedah. Kemudian kita amalkan. Dakwahkan kepada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, keluarga kita. Nah, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau ada waktu lagi tambah. Ada waktu libur, main ke mahat untuk belajar misalnya. Walaupun sepekan misalnya ke mahat sekali. Alhamdulillah kalian dekat jaraknya di sini ke mahat dekat. Nah, semangat. Nginap di sana misalnya kemudian belajar bahasa Arab, belajar ilmu ini, ilmu itu dan sebagainya. Nah, nikmat ini nikmat azimah yang harus kita syukuri. Teman-teman kita jaraknya jauh ke Mahat. Mereka ingin sekali ke Mahat. Akan tapi karena jaraknya jauh. Tidak bisa ke Mahat. Bahkan di antara mereka walaupun jauh menyempatkan. Walaupun hanya sebulan sekali. Atau seminggu sekali, dua pekan sekali. Menyempatkan. Untuk menikmati bagaimana situasi belajar ilmu agama. Nah, ini yang harus kita tanamkan sekarang. Semangat dalam belajar din ilmu agama ini. Dikarenakan fasilitas dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sudah dimudahkan permasalahan. saya Khawatir kalau saat ini nikmat yang besar ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan kita dia mensyukurinya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauh kita taklimkan. Harus menempuh jarak berpuluh-puluh kilo. Ataupun misalnya susah sekali. Sebulan hanya sekali. Itu pun kadang-kadang ada ulur. Dan sebagainya. Khawatir. Kalau saat tidak mensyukuri nikmat ini. Akan dicabut Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur, maka bersyukurlah. Bersyukurlah. Banyak bersyukur kalian. Masya Allah. Nah. Dengan adanya majalisul ilmi. Majalisul khair majlis-majlis kebaikan di dalamnya. Rasulullah apa maksud perkataan Imam Syafi'i barang siapa yang gurunya adalah perut-perut kitab maka kesalahannya lebih banyak daripada benarnya. Karena perkataan ini membuat saya takut membaca buku karena takut salah. Jadi, yang intinya seseorang tidak boleh bukan diri belajar melalui kitab-kitab saja tanpa disertai dengan pembimbing, pengajar. Nah, dikarenakan kalau seandainya dia belajar hanya dari kitab-kitab saja tanpa adanya pembimbing, pengajar, mungkin dia bisa salah dalam memahami. Nah, salah memahami makna ini dari mana itu. Ini yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ini menunjukkan bahwa di antara kesuksesan belajar menuntut agama, suhbatul ustaz, adanya pembimbing yang menyertainya. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah taala menyebutkan, "Akhi, lantana lal ilma illa bisittatih. Saumbi'uka an bayan bitafsirih. Saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan enam perkara. Saya akan jelaskan kepadamu dengan penjelasan terperinci. Di antaranya adalah syuhbatul ustaz. Adanya ustaz yang menyertai. Adanya pembimbing. Nah, yang tadi khawatir kalau dia hanya belajar kitab-kitab saja, buku-buku saja. Dia baca, pahami sesuai dengan hawa nafsunya. Nah, maka khawatir terjerumus kepada kesalahan. Seseorang membaca Sahih Bukhari misalnya tanpa ada pembimbing, khawatir dia maknai dengan makna sesuai dengan hawa nafsu. Nah, maka mesti ada pembimbing. Para ulama atau murid-murid para ulama. Sehingga. Adapun kalau seandainya dia sudah mempunyai dasar-dasar ilmu, dari para ulama atau murid para ulama, maka mungkin dia bisa baca-baca buku yang lain. Nah, dan kalau tidak paham, akan kepada ustadznya, ya kan kepada pembimbingnya. Nah, sehingga kalau tidak paham, jangan dipahami sendiri. Sehingga sesuai dengan hawa nafsunya tidak. Karena ditanyakan, pas al ahla dikri in kuntum la ta'alamu. Allah taala alam. Jika seorang naik bus dari Jatinangor ke Jepati Ukur, lalu di tengah jalan azan maghrib, sementara perjalanan masih jauh, apa kita harus turun dari bus untuk sholat atau sholat di bus dan tayamum di bus? Salat maghrib dibebani ukur walaupun sudah pada waktu isya dengan mengkodoknya. Baik. Kalau jaraknya safar, TJ Inawar dibagi ukur safar bukan di sini? Dibagi ukur safar bukan? Bukan. Bukan safar. Saya bicara di masalah safar. Kalau jaraknya safar, maka dia boleh sholat maghrib di tempat yang dia tuju. Walaupun sudah habis waktu maghribnya. Dalam artian, dia melakukan jamak takhir. Sholat maghrib lebih dahulu, kemudian sholat isya. Ini kalau hmm. jaraknya safar. Tapi kalau jaraknya bukan safar, bukan ikhwah katanya di nangot, ke Batu Ukur bukan safar. Nah, maka kalau bukan safar, tentunya yang pertama diusahakan sholat tepat waktunya. Sholat tepat waktunya. Sehingga kalau seandainya dia lagi naik bis kemudian ada adan maghrib, dan dia perkirakan kalau seandainya, nah, dia lanjutkan perjalanannya, dia lanjutkan perjalanannya, tidak akan mendapatkan maghrib sampai tujuannya waktu isya. Nah, maka dia kalau memungkinkan turun dari bis turun dari bis Dapatkan dia bisa masih bisa naik angkotan yang lain. Nah, maka dia tunda bis kemudian masyarakat sholat maghrib. Dikatakan dia bukan dalam keadaan safar. Dan kalau bukan safar, tidak boleh dia menjama sholatnya. Dikatakan menjama sholat dibolehkan bagi yang safar. Nah, sehingga eh, dia sholat, eh, turun dari bis, kemudian sholat maghrib salat maghrib. Nah, kemudian dia bisa setelah itu naik angkot yang lain atau yang lainnya. Adapun kalau seandainya dia sholat di bus dengan cara tayamum, maka ini tidak boleh. Dikarenakan sholat wajib tidak boleh dilakukan di dalam bis, di dalam kendaraan. Adapun sholat sunnah boleh dilakukan di atas kendaraan. Tapi sholat wajib tidak boleh dilakukan di atas kendaraan. Nah, kecuali dalam keadaan darurat. Seperti halnya di pesawat terbang. Sulit kan mau turun pesawat terbang. Ya bisa turun ke bawah, terjun. Nah, darurat sekali. Sehingga sholat pesawat terbang tidak mengapa. Sholat wajib. Nah, atau di kapal laut misalnya. Nah, mau turun mana di laut di atas air nggak bisa nih paham ya jadi dia tidak sholat di atas kendaraannya dikarenakan sholat wajib tidak boleh dilakukan di atas kendaraan nah dan juga apa kabar dengan tayamum? Dengan tayamum ini juga Lihat syarat-syaratnya. Kalau seandainya masih ada air, tidak boleh mungkin bertayamum tentunya. Walaupun airnya air untuk diminum, kalau seandainya dia bisa menggunakannya, dalam artian dia e, tidak akan kehausan, nah maka gunakan air tersebut. Bahkan walaupun ada orang yang jualan air, maka wajib baginya untuk membeli air tersebut. Jangan sampai langsung ada syarat-syarat. Nah, sehingga dalam keadaan ini Allah taala alam dia turun kemudian dia sholat maghrib. Nah, kecuali kalau dia perkirakan waktunya masih ada, masih bisa kemudian maghrib, maka dia mengapa. Saya dia mengapa dia sholat sampai tujuan. Allah Taala Allah. Baik. Tapi kalau dia sabar tadi nggak ada masalah. Kalau dia sabar. kalau kereta kalian seperti pesawat. Nah, dalam artian kalau kita turun bisa ketinggalan. Dan sulit menggantikannya. Adapun untuk naik damri, turun, bisa menggantikannya dengan yang lainnya. Ada angkot, ada ini, ada yang banyak. Oke. Kalau kereta, nah keadaannya boleh. Kalau keadaan tadi, buat dia sholat dalam kendaraan. Nah, kalau sana tidak bisa turun, kalau turun ketinggalan, dan sebagainya. Dia mau apa? Adapun damri jarak dekat lagi. Nah, atau jauh. Masih ada kan? E, angkot yang lain dan sebagainya. Saya turun, ada pilih-pilih dulu, lihat waktunya. Nah, Allah Ta'ala. Bismillah Ustaz, ketika ada gerhana bulan, di Jawa biasanya jika ada yang hamil disuruh untuk lindung di bawah tempat tidur. Apakah ini masuk syirik? Sebagaimana yang tadi bahas tadi. Nah, ini kepercayaan yang merupakan kesyirikan. Nah, atau alasan. Sebagai mengatakan alasannya supaya anaknya nanti gablang-belang. Nah, atau alasannya dan itu. Yang jelas ini kepercayaan kesyirikan yang tidak boleh dipercayai dan juga tidak boleh dilakukan. Oke. Bahkan di antara mereka yang melakukan kesyirikan yang lainnya. Tidak ada berhana menyatakan ini dan itu katanya dimakan oleh apa dimakan oleh itu dan sebagainya Maksudnya apa penyebab apa ini apa ada pada oh ada pada nah banyak penyebabnya di antaranya mungkin ketika tidur dia apa namanya ada badan yang terjepit atau yang lain sebagainya. Ini kemudian sebab. Nah, sehingga dia kayak pengap. Nah, kemudian mimpi yang aneh-aneh. Dia ya juga yang ada penyebabnya. Atau penyebab yang lain juga bisa gangguan syaitan. bukan dia tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum tidurnya. Itu di antara sebab-sebabnya juga. Nah, maka itu juga di antara hasungan supaya ketika kita